Itu diantara upaya-upaya untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dari bahaya fitnah yang melanda umat. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya kaidah-kaidah syariah terkait dengan masalah fitnah untuk semua pihak khususnya bagi para doa ilallah, para dai dai ilallah yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Cukup banyak Allah kaidah-kaidah penting yang harus difahami. Kaitannya dengan masalah fitnah. Yang pertama ialah al hifab al ukhwah Rajam il kalimah pentingnya untuk menjaga ukhuwah dan persatuan dalam dakwah Islamiah. Yang diinginkan di sini ialah persatuan di atas iman dan takwa. Mengumpulkan kalimah, jamul kalimah, mempersatukan kalimat dakwah salafiyah Ini merupakan prinsip agama yang besar. Bila bisa tekankan lagi Hanaruddin Azzaqumullah ketika terjadi yang namanya fitnah. Prinsip ini harus betul-betul ditonjolkan, dimunculkan, dikedepankan. Khususnya oleh para penampu penampu dakwah masing-masing harus memiliki prinsip upaya untuk menyatukan dan menjaga keutuhan dakwah salafiyah yang sedang diemban. Terlalu banyak ayat dan juga hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya yang masyhur di kalangan kita firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Juga perintah untuk bersatu dan larangan untuk wa Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu semuanya berpegangan dengan tali Allah seluruhnya, bersatu seluruhnya. Wa la tafarraqu dan janganlah kalian berpecah belah. Ini penting. Dan ini harus diresapi oleh masing-masing pihak pentingnya menjaga yang namanya Allah, pentingnya menjaga yang namanya mahabbah kecintaan, rahmat, kasih sayang hubungan yang baik di tengah-tengah kaum muslimin hubungan yang baik di tengah-tengah sunnah wal jamaah hubungan yang baik di kalangan para pengampu-pengampu dakwah salafiyah ini sehingga mereka akan berupaya untuk menjalankan segala sesuatu yang bisa menyatukan dakwah tadi mengerahkan segala upaya untuk bisa mewujudkan melanggengkan ukhuwah tadi dan sebaliknya akan menghilangkan sejauh-jauhnya menghilangkan sejauh-jauhnya segala sesuatu yang menjadi sebab perpecahan sesuatu yang menjadi sebab perselisihan sesuatu yang menjadi sebab hilangnya ukhuwah, hilangnya mahabbah, hilangnya mawaddah, hilangnya rahmat di tengah-tengah mereka. Dan memang hadirin azakumullah dakwah sunnah dakwah salafiyah mabniyatun rahmah dibangun di atas rahmat. Itu prinsip dakwahnya Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi SAW. Melainkan untuk mendapat rahmat. Mendapat kasih sayang untuk segenap alam raya ini. Maka Allah mereka dibangun di atas mahabbah, kecintaan, mah, ukhuwah, ta'aluf, mawaddah, warahmah. Saling mencintai, saling membantu, saling menyayangi, saling bersaudara. Itu prinsip dakwah yang mulia yang ditegaskan dalam sekian banyak dan sekian banyak hadis sampai menjadi prinsip agama. Yang dikatakan oleh Syekhul Salim bin Taimiyah rahimahullah taala, "Innal i'tisama bil jamaah wal i'tilaf min usul din." Sesungguhnya berpegangan dengan al-jamaah dan berpegangan dengan persatuan itu merupakan bagian dari prinsip-prinsip agama disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa karya beliau rahimahullah ta'ala. Maka ya kanan bin Segala sesuatu yang menimbulkan perpecahan itu mesti padanya ada unsur kebedaan. Segala sesuatu yang menimbulkan persatuan itu pasti buah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Ayat sangat indah disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang kami mengucapkan baik-baik ya Beliau menyatakan dalam bukunya Al-Istiqamah Al-Istiqamah Beliau mengatakan Al-Bid'atu makrunatun bil fuqah Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah Fayuqalu ahlu sunnati wal jama'ah Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Bid'ah itu mesti berkaitan dengan perpecahan. Sebagaimana sunnah itu mesti bergandengan dengan persatuan. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang di atas sunnah yang bersatu. Sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Ahlul bid'ah banyak mau bikin perpecahan dan membuat perpecahan. Ini kaidah. Sehingga Allah, kalau sebuah dakwah yang tadinya bersatu, yang tadinya penuh dengan ukhuwah, yang tadinya penuh dengan cinta, penuh dengan mawaddah, warahmah, saling bantu membantu, saling kasih mengasihi, saling menyayangi, saling bahu membahu, kemudian terjadi sesuatu keretakan di tengah-tengah mereka, itu mesti ada sebuah kebinahan menyusup di tengah-tengah mereka. Menyusup di tengah-tengah mereka. Kalau ada sebuah pemikiran yang dilontarkan di tengah-tengah mereka, yang digemar-gemborkan sebagai perkara hak, sebagai perkara sunnah, sebagai perkara yang benar, tapi kalau kemudian ternyata hasil di lapangan itu tidak membawa persatuan umat, justru menimbulkan perpecahan, persengketaan, perseteruan, itu menunjukkan sesuatu itu bukan sunnah Rasul kalau Alaihi Menunjukkan sesuatu perkara yang muka. Hal tersebut perkara yang ada unsur kebidahan padanya, penyimpangan-penyimpangan padanya. Ini kaidah. Sunnah mesti bergabung dengan persatuan. Yang namanya bid'ah mesti bergabung dengan perpecahan. Di mana ada sunnah akan ada yang namanya maaf wal ukhuwah. Di mana ada penyimpangan dan bid'ah itu mesti ada perpecahan dan permusuhan di dalamnya. Itu kaidah. Sehingga kalau kamu kemudian gembar-gembor ke sana kemari, hendak memaksakan pemikiran yang sedang kamu sampai ke rumah umat, Ya Allah sampaikan sana, sampaikan sini. Kok ternyata yang hasilnya itu kerusuhan. Kerusuhan, kericuhan, perseruan, perkelahian, teman-teman, dan misalnya Perlu kamu cek ulang yang kamu sampaikan itu betul-betul sunnahnya Rasulullah SAW ataukah ataukah produk pemikiran anda yang menyimpang. Betul ya? Itu kaidah. Prinsipnya ukhuwah wal mahabbah. Sehingga semua pihak diminta untuk mewujudkan ukhuwah ini. Semua pihak diminta untuk mewujudkan kecintaan yang selama ini ada dirasakan oleh semua kaum muslimin khususnya khususnya di jamaah ini. Nah, yang berikutnya yang kami dengar ialah arifah fil umuri kulliha pentingnya rifq, kelembutan, kesantunan dalam semua permasalahan. Khususnya di dalam menghadapi yang namanya fitnah. Cara menghadapinya itu harus dengan ketenangan, harus dengan bijak, harus dengan arif, harus dengan kelembutan. menyarif fil umur kulliha. disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan innar rizqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasi perkara tersebut. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan pasti membuat jeleknya hal tersebut. Kelembutan itu menghiasi perkara menjadi indah. Tanpa kelembutan yang terjadi ialah kekerasan. shame perkara yang jelek. Ini prinsip Hanabina Azzaqumullah. Maka nah, lagi, di samping upaya untuk yang namanya jamur kalima, upaya untuk memupuk yang namanya ukhuwah, juga penting memperhatikan kelemahan lembutan tadi. Harus santun, yang lembut. Tamam? Kasar-kasar. Jangan kemudian mensikapinya dengan gerasa kerusu. Dengan tindakan yang ngawur dan misalnya Jangan lupa yang dibahas sebelumnya memandang maslahat dan mazhab dan akibat permasalahan di kemudian hari. Sehingga perlu pentingnya mencari kelembutan. Jadi tenang, yang lembut, tenang, tenang, tenang, sampai deh, sampai santai. Si, tenangkan dulu pikiran anda. Hah, tenangkan. Ketika ada arif dalam semua permasalahan, maka yang muncul ialah pembahasan-pembahasan ilmiah bukan pembahasan ototiyah Kalau itu ya hanya ada otot pokoknya hmm. Islam itu tidak begitu tapi mengedepankan masalah ilmiah dan argumentasi-argumentasinya di sini orang Allah penting mungkin saya sampaikan kepada antum nasihat yang sangat berharga dari salah satu syekh عبد الله ابن عثمان الزماري ابو ذر ليكن يا ابو ذر عبد الله ابن عثمان الزماري حفظه الله تعالى ورعى يعني على الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله كمان خطيب السنة يبقى خطيب السنة خطيب yang السنة كعيات bicaranya luar biasa orator ini Itu kalau bicara itu orang yang yang melulu semuanya. Hah? Itu naik turun kayaknya. Bicara hmm, cepat gitu. Hmm, naik ke atas gitu. Jadi orang yang mendengarkannya belum selalu begini. Nah, ketika sudah sampai di atas, dilepas oleh beliau. Sama dengan pun juga begitu, begitu lepas, begitu begitu Ah, asik. Dikenal punya khatib sunnah. Luar biasa. Seringkali ketika ada istimewa masyayikh, kumpulnya para masyayikh di Yaman. Ketika dibutuhkan nasihat-nasihat berharga penting untuk para tulabul ilmu, para pencari ilmu, itu mesti ini kata dua Syekh abdul bin duluan في عسى أراد أن يقرأ أنا الشيخ أطلق أطلق الزماري يقول كما ابتدى يقرأ Nah, saya berharga disebutkan dalam kitab Nasaih Ulama Ummah Indal Fitan Al-Mudlahimah karya Salahatu Syekh Abu Ibrahim Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usati Hafizahullah Ta'ala di halaman yang ke-88 sampai selesai. menukil membawakan muhadarahnya Syekh Abdullah bin Uthman Zamari di antara isinya mengandung nasihat yang sangat berharga beliau mengatakan ولكن نوصي إخواننا برفق ونوصي إخواننا بالليل ونوصي إخواننا بالحفاظ على الأخوة فالأخوة أغلى من الدنيا وما فيها فالأخوة على الدين والأخوة في الإسلام Walau huwa fi sunnah. Fa'al sunnah rabah di hadir ayam. Namun sekarang kita ingin memberikan nasihat kepada saudara kami. Ikhwan-ikhwan kita dengan arif kelemah lembutan. Kami beri mereka nasihat dengan alim. Lembutan santun. Kami beri mereka nasihat untuk menjaga ukhuwah. Ukhuwah itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ukhuwah di agama. Ukhuwah pada Islam Oh, pada sunnah. Ahlu sunnah ghuraba. Adalah orang-orang yang asing pada pada hari ini. Beliau mengatakan dulu Sufyan rahimahullah taala pernah menyatakan usikum bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Saya berikan wasiat supaya memberikan wasiat yang baik dengan ahli sunnah sebab mereka itu orang yang asing. Kata beliau ini pada masa Sufyan maka mereka ahli sunnah pada hari-hari ini asyad ghurba lebih asing lagi fala yajuzu li ahli sunnah abadan yakhtalifu وأن يتفرقوا بل يجب عليهم أن يحافظوا على أخواتهم وأن يحافظوا على ما هم عليه من الخير maka tidak diperkenankan bagi ahlu sunnati wal jamaah selama-lamanya untuk ikhtilaf atau bercerai-berai Bahkan wajib atas mereka untuk menjaga ukhuwah mereka. Menjaga kebaikan yang selama ini ada pada mereka. Mereka, Alhamdulillah, di atas kebaikan yang sangat besar. Ahlu sunnah adalah ahlul haq. Ahlu sunnah adalah ahlul manhaj yang benar. Ahlu sunnah adalah, adalah rakatun najiyah. Ataifa al-masurah. Fal wajib kata beliau. Ayahzaru min madakhil syaitan. وَيَحْذَرُ مِنْ خُطَى syaitan الَّذِي يَدْخُلُ بِهَا عَلَيْهِمْ Maka yang diwajibkan sekarang ini adalah supaya ahlu sunnah berhati-hati dari tipu daya tipu daya setan berhati-hati dari khutuat langkah-langkah setan di mana dia akan masuk di tengah-tengah barisannya ahlu sunnah fayuhawil wa yusadidu wa ayyuqaridu wa yata'awanu al khair ويتعاون على نفس الدعوة وعلى نفس العلم في أوساط maka hendaklah Allah sunnah berupaya untuk tasdid berbuat yang lurus untuk yukaribu mendekati eh, al-haq selalu mereka bertahun bantu membantu dia kebaikan bertahun bantu membantu untuk menyebarkan dakwah menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat wa iya zura ba'lahum umbaba ويحب بعضهم بعضa hendaklah sebagian mereka menziarahi yang lain sebagian mereka mencintai yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda disebutkan dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أقصوا السلام بينكم demi zat yang, di, yang dirangkul tangannya kamu tidak akan masuk ke dalam surga hingga beriman dan belum sempurna iman kamu hingga engkau saling mencintai maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perkara yang bila kamu kerjakan akan muncul rasa saling cinta di antara kalian sebarkan salam di antara kalian ahlu sunnah Itu jamaah itu ahlu sunnah la yata'asabuna li ra'i wahid li ra'i ahad ولا يتعصبون مع أحد بل يسيرون مع الحق أينما سار Ahlu sunnah yang merupakan ahlu mereka tidak fanatik kepada pendapat seseorang pun tidak pula fanatik kepada siapapun bahkan mereka berjalan bersama dengan al-haq dimanapun al-haq itu berjalan walihada sunnati السنة ala ulama jami'an جميعا ala ulama ahlu sunnati wal jamaah فهم يثنون على أهل العلم ويجلبونهم ويجلونهم ويحترمونهم oleh karena itulah akhirnya memuji para ulama seluruhnya mereka memuji ulama ahlu sunnah mereka memuji ahlu ilm mereka memuliakan dan menghormati para ulama wa idha wajatu zallatan bi'almin min ulama idha ra'au zallatan min zallat atau ba'd zallat bi'almin min ulama iltamasu lahu al-udhur وعذروه وربما كانت هذه الزلة عن اجتهاد ولم تكن من تعمد kenapa tidak harus sunnah mendapati satu kesalahan ada para para alim dari para ulama atau satu kesalahan dari sekian banyak kesalahan atau sebagian kesalahan terjadi para para para alim dari para ulama ahlu sunnah mencari uzur untuk sang alim tadi dan diberi uzur bisa jadi kesalahan tersebut dikarenakan ijtihad bukan dengan kesengajaan. Falihada la bagi abadan wa la yajuzu an fi ahadin min ahli ilm min ahli ilmi kitab wa sunnah. Oleh karena itulah tidak diper, diperkenalkan selama-lamanya tidak diperbolehkan untuk mencela seorang pun dari kalangan para ulama para ulama yang mengerti tentang kitab sunnah فللواجب أن يثني عليهم والواجب أن يمدحوا والواجب أن يرشد الناس إليهم وإلى فتواهم وإلى دعوتهم وإلى منهجهم makanya wajib mereka harus dipuji disanjung dan yang wajib umat manusia dipimpin kepada mereka dipimpin untuk menerima fatwa-fatwa mereka dipimpin kepada Allah mereka dan manhaj mereka ayat yajuzu abadan anna nab'anu fi ulama ahli sunnah alladzina hum al-mimman sahih maka tidak diperkenankan selama-lamanya kita mencela para ulama ahlu sunnah yang di atas prinsip yang benar bal wajib alaina anna nuhibbuhum wa nujilluhum wa nas'aluhum indal khilaf bahkan yang wajib atas kita semuanya kita mencintai mereka menghormati dan bertanya kepada mereka ketika terjadi khilaf ini Allah kalimat zahabiyah namanya. Kalimat-kalimat yang sangat indah. Kalimat-kalimat emas dari para ulama una masyaikhuna yang seharusnya menyadarkan kita semua pentingnya menjaga ukhwah. pentingnya untuk menjaga kalimat dakwah pentingnya untuk saling mencintai saling menghormati saling menyayangi saling bantu membantu tanamkan baik-baik yang satu ini ini prinsip mendasar dakwah sunnah. Dan ingat khanatina Allah. Di zaman sekarang ini, di zaman sekarang ini, yang diislahkan oleh Syekh uh, Muhammad bin Abdullah Qawsabi, di zaman sekarang ini, muncul nafasun gharib. Menggunakan bahasa, nafasun gharib. Fi suhuhi dakwah. Muncul nafas aneh nafas yang aneh di tengah-tengah saf dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah yang dilancarkan tidak dibangun di atas ukhuwah, tidak dibangun di atas kecintaan mahabbah, tidak dibangun di atas kasih sayang rahmat, tidak dibangun di atas ta'awun syar'i. Tetapi dakwahnya itu dibangun di atas dasar permusuhan, dibangun di atas dasar kedengkian, dibangun di atas dasar amarah, dibangun di atas dasar memecah belah, dibangun di atas dasar klaim sana klaim sini. Itu namanya nafas menurut kata beliau, nafas yang aneh pada dakwah ahlus sunnah. Mencoreng-moreng muka dakwah ahlus sunnah sehingga umat manusia pada umumnya ketika memandang dakwah ahlus sunnah pandangannya menjadi pandangan negatif. Bayangan mereka ahlu sunnah kejam, ahlu sunnah par, ahlu sunnah tanpa senyum, ahlu sunnah wajahnya menyeramkan dan misalnya. Akibat nafas aneh yang mulai muncul di tengah-tengah dakwah salafnya. Kita harus berhati-hati dari hati itu. Merusak dakwah bukan merusak dakwah sunnah dakwahnya lembur dibangun di atas kelemah lembutan harus kualin harus sunnah dakwahnya dibangun di atas hikmah dibangun di atas ilmu wal basirah dibangun di atas memupuk ukhuwah imaniyah menjaga kalimat ta'awun al-birri wa taqwa kecintaan mahabba wa rahmah wa di kalangan mereka semuanya menebarkan rahmat di tengah-tengah mereka, menebarkan rahmat untuk semesta alam raya ini. Intuisi besar, jaga baik-baik yang satu ini. Mahal harganya, mahal harganya. Kamu akan terasa betapa pentingnya yang namanya ukhuwah, betapa pentingnya saling mencinta ketika kamu harus berpisah dengan orang yang paling kamu cintai dengan fakta nafas aneh tadi itu. Orang yang mencintai Orang yang mencintai biasa berjalan sama engkau, berjalan bareng sama kamu, saudara kamu, kakakmu, adikmu. Dikarenakan adanya yang aneh-aneh tadi itu, pisah dengan diri. Hah? Sambil berpisah, melambaikan tangan kepada kamu. Lakum dinukum wa liyadin. Na'udzubillah min Hmm? Kalau nggak sama saya, maka Anda Hizbi. Kalau sama saya, Anda Sunni. Itu <laughs> dulur mulu. Dulur-dulur. Prinsip-prinsip. Kenceng, tapi kencing kebablasan. Allah Musa. Kamu akan merasakan betapa pentingnya ukhuwah. Betapa pentingnya menyenangkan harta. Betapa pentingnya menyerah kelanjutan itu. Penting kan? Nah, kamu kehilangan dulur hiji satu saudara. Lebih mengerikan lagi kalau kemudian terjadinya pada para anak dengan orang tuanya. Bisa orang tua di sana, anak di sini. Hmm. Bapak ya bapak. Tapi kalau sudah menyelisihi al-haq, kalau ya bapak ya orang apa? Yang kita pegangi al-haq, oh, mantap tenang dalam memegangi sebuah prinsip itu tapi kok keblinger kok keblinger tidak mungkin tidak ada sejarahnya sunnah rasul memisah belah memisahkan antara anak dengan orang tua yang kotor islami ya podo muslimi ya podo halus sunai kok bisa pecah itu gak beres bukan sunnahnya rasul itu bukan sunnahnya rasul itu lebih lebih lagi suami istri harus berpisah terjadi. Wah, kalau kalau terjadi aku langsung begini gitu. Terjadi, terjadi kisah. Hmm, ceraikan saya. Saya tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan sampean. Hmm. Dengan Kang Mas. Kono Kang mana? Terus terus ya seneng. Saya dengan ente saya tidak mungkin meneruskan rumah tangga saya lagi. Eh, sudah tak nasihati sudah tak kasih tahu kamu dikibuli oleh para ustaz ini salahnya dari aku hanya ribut ribut ribut biar pecahlah pecahlah bahtera rumah tangga itu kalah hmm, memisahkan antara suami dan istri. Itu arhak model apa? Yang sebalik kita dalam Al-Quran yang bisa memisahkan suami istri itu sihir. gitu ya. Yifariquna di bainal mar'i wa zawji yang bisa memisahkan antara istri dengan suaminya. Itu sihir. maka ada sebenarnya Rasul memisahkan suami istri? Hmm, perasaan saya sunnah Rasul itu menyatukan suami istri harmonis, muasyaratul ma'ruf. Kok pecah? Allah Musta'an. Hati-hati. Lagi muncul nafas gharib. Ada nafas yang aneh. Baunya nggak sedap. Kalau baunya sedap enak. Baunya nggak sedap. Menyelisihi prinsip-prinsip pendasar tadi. Menyelisihi prinsip uhuwa. Menyelisihi prinsip mahabbah wa rahmah. prinsip ta'awun al-kiri wa taqwa. Allahumma Musta'an. Nah, ini nasihatnya dari beliau. Hafizahullah taala Yang berikutnya. Oke, teman-teman. Yang berikutnya pada Allah yang perlu juga diperhatikan terkait dengan masalah kaidah syariah selama masalah fitnah. <coughs> Iyalah at-ta'anni fi al ahkam inda nuzul kitab. Perlunya ta'anni pan itu apa namanya sikap kehati-hatian penuh perhitungan di dalam melontarkan klaim di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Ini saya akan sekali ya Pak Nanti Sangat sekali. Sebab yang dibahas sekarang ini isdarul ahkam melontarkan tuduhan melontarkan klaim tertentu kepada pihak tertentu Aidahnya harus taani, syiddatut ta'ani harus betul-betul ekstra hati-hati penuh pertimbangan maslahat dan mabarat dan akibat nanti di kemudian hari. Kita harus tahu, wataknya manusia itu istiqjal, gerasa gerusu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Khaliqal insanu min ajal." Manusia diciptakan dengan eh, dengan tabiat ajal, terburu-buru. Maka al insan ajula. Sekarang dari yang lainnya, "Wa kana al insanu ajula." Manusia itu ajun, orang yang cepat bertindak tanpa berpikir. Bahasanya dia, gerasa gerusu. Itu watak dasarnya seorang insan. Seorang insan. kalau Itu harus kemarin. Sebab kaitannya itu dengan masalah klaim, tuduhan, hukum, menghukumi orang, nuduh orang, dan misalnya ojo ceplas-ceplos. Jangan gampang. Wallahu alam kafir sama muslim. Loh, hati-hati kan. Bahasanya medeni itu. Jelas-jelas muslim ngomong Wallahu alam kafir apa muslim. Itu meragukan keislamannya. Baunya itu nggak sedap. Baunya bau takfir mengkafirkan orang muslim. Bahaya itu. Dia betul, betul itu. Wataknya kamu yang gerasa gerus itu kamu rem. Jangan kamu lepaskan begitu saja. Ta'ani. Dan ta'ani itu khanafina azakumullah. Perang yang sangat dipuji. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Rasulullah wasallam berkata kepada Asyaj Abdul Qais, Katanya Rasul SAW, Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Al-hilm wal-anah. Sesungguhnya pada engkau ini wahai Asad. Pada kamu ini ada dua perangai yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm kesantunan wal anah Anak itu ta'anni. Sikap yang orang yang nggak kerasa kerusu penuh dengan pertimbangan di dalam melangkah. ini dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya para dua Allah para khususnya dan ikhwah kalian pada umumnya memiliki perangai seperti ini, pahami. Khususnya kalau sudah bicara klaim, tuduhan, menghukumi orang, memfonis orang. Bahaya itu. Bahaya itu. Di antara nafasun gharib, nafas-nafas aneh yang sekarang bermunculan di kina Azzakumullah, kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tuduhan-tuduhan takfir, bau-bau takfir yang kayak tadi. Hah? Kain tuduhan hizbi, dan semisalnya dikit-dikit hizbi dikit-dikit hizbi langsung loh itu eh fulan di hizbi ya kenapa dikarenakan tidak menyatakan hafizahullah ta'ala wara'ah kepada guru saya tuh nah cek gampang nih ngomong hizbi dengan alasan yang semacam ini ini nih paham gak sih mana hizbi itu apa jangan-jangan paham itu khilaf sunnah. Kalau dikatakan anta hizbi, itu ahbib. Apa itu? Keluar dari kaedah sunnah. Ahli sunnah, bukan lagi ahli sunnah anda itu. Jadi orang yang Hmm? dikatakan tidak hizbi. Mereka adalah hizbi Itu kenapa? dikatakan mereka menahan pelebaran-pelebaran kami. Masya Allah. Rokok, oh, pelebaran itu kenapa? Itu namanya membuka kebenaran. hizmi mereka itu. Loh. Masya Allah. Itu namanya al-ajalah fi al ahkam. Kerasa gerusu ketika menfonis orang. Ini nafas gharib. Nafas baru yang kemudian sekarang ini. Allah Perlu tahu saja, antum itu sudah hizbiyun. Eh, antum tahziun menurut mereka semuanya dikatakan hizbiyun semuanya hizbiyun kecuali orang tertentu yang dikecualikan bulan bulan bulan bulan CS Barakallahu ini harus sunnah mahbah ahlu sunnah yang murni miyah 100% ahlu sunnah hmm. yang lainnya hizbiyun hmm. Enak kan ya? Allah musta'an. Semudah itu. Padahal orang yang Allah prinsip ahli di wal jamaah. Ini prinsip besar dalam masalah hukum orang. Dalam prinsip ahli sunnah itu dibedakan antara hukum ma, hukum ma'an dan hukum ma'ayyan. Membedakan antara hukum umum dengan hukum fonis. dalam sunnah. Tidak gampang mengatakan pulang kafir, pulang muftasid, pulang hizbi, pulang fasik. Tidak gampang. Mereka punya prinsip ini. Hukum secara umum dengan tanpa menyebut nama. Barang siapa yang berbuat begini, begini, begini, maka dia hizbi. Perbuatannya, hizbi ya perbuatannya itu. Maka dia hizbi. Itu boleh dengan tanpa menyebut nama. Siapa yang mengucapkan ini dan itu, ucapan-ucapan yang hizbiyah maka dia hizbi itu boleh secara umum bukan secara komis bahasa-bahasa umum bukan dengan bahasa langsung tapi kalau langsung mengatakan fulan hizbi fulan mubtadi fulan kafir fulan wallahu a'lam musuh kafir dan misalnya itu tidak diperkenankan dalam prinsipnya sunnah kecuali kalau terpenuhi semua persyaratan orang diklaim sebagai hizbiyah. Tidak gampang ikhwan, tidak gampang, sangat susah untuk itu. Itu prinsip dakwah. Sekarang itu nafas-nafas yang baunya nggak sedap gitu loh. Kan? Kurang ta'ani dalam isteru Ahkam yang semacam ini yang merusak merusak akhirnya muamalah pun juga rusak yang tadinya muamalah sama antum muamalah dengan seorang ahli sunnah sekarang berubah muamalah antara ahli sunnah dengan hizbi nah, iya nah, yang tadinya uh, partner bisnis nabi stop Afwan, saya tidak bisa menerima madunya antum. Antum hisbi. <laughs> Allah kafir tadi. Doro, doro ya. Eh, gitu. Jadi kalau yang yang ini saya jaga duluan, ya apa-apa. Eh, masih banyak partner bisnisnya lainnya lebih besar daripada antum. Tambah ruwet lagi. Nah, kalau hal ini diingatkan sama para ulama, ta'ani harus ekstra hati-hati sebelum memfonis. Dan boleh ketahui mengenai prinsipnya harus benar juga. Urusan oh, memfonis itu diserahkan kepada para ulama. Mengatakan orang ini kafir, ini mustahil, ini hizbi, ini demikian, ini demikian. Itu urusannya para ulama itu. Menyampaikan secara umum, ini perkara mungkar, perkara kafir, perkara menyimpang. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini kita yang para ulama yang selesai. Fonis serahkan kepada ahlinya. Begitu mereka sudah menyatakan fonis fulan, munharif, khwani, sururi, hizi, kada, kada, ya sudah selesai. Tamat riwayat anda. Selesai. Para masahir. Ada banyak. Ada muhim. Sekarang mengerikan. Nafas yang aneh. Sangat mengerikan. Terkait dengan satu poin tadi sangat bermudah untuk mengklaim seseorang dengan tanpa hak dengan tanpa ada argumentasi yang kuat dengan tanpa ada ikhomatul hujah menegakkan hujah hujah yang kuat dengan tanpa nasihat bahkan langsung klaim diri Ma'udzubillah hati-hati dari nafas baru yang aneh ini yang saya tahzir nafas barunya loh nafas barunya ini Yang berikutnya. Di antara kaidah penting yang harus diperhatikan oleh kita semua ya kawan. Ketika munculnya namanya fitnah. Ialah membedakan topik pembicaraan yang layak disampaikan di forum umum dengan topik pembicaraan yang layak disampaikan di forum khusus. Ini faedah besar. Masuk dalam bagian hikmah dalam cara dakwah. Dan yang memahami semacam ini itu ialah sunnah. Orang-orang yang betul-betul mengerti utuhnya, eh, pentingnya utuhnya sebuah dakwah. Membedakan waktu pembicaraan. Tidak semua yang kamu aku kamu sampaikan langsung ke forum umum. Tidak semua berita yang sampai kepada kamu langsung kamu keluarkan di forum umum. Harus ada pemilahan, ada pembahasan yang dikonsumsi oleh umum, ada pembahasan yang dikonsumsi oleh orang khusus. Ini disebutkan yang Allah. Ada Syekhuna Abu Nasr Muhammad bin Abdul Imam Beliau menyatakan al-farqu baina ma yuqal li khawasin nas wa baina ma yuqal li ammatihim. Perlu dibedakan antara sesuatu yang disampaikan kepada orang khusus dan sesuatu yang disampaikan kepada orang umum. Beliau mengatakan, terus makan langsung. Sesungguhnya di antara yang perlu dipahami oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang dakwah, para dai, ilallah, yaitu membedakan antara ini. Pembahasan yang bisa disampaikan di forum umum dengan pembahasan yang disampaikan di forum khusus. Dia mengatakan, فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ أَيُّحَدِّثَ النَّاسَ بِمَا يُسَهِلَ عَلَيْهِمْ فَهْمَهُ yang diminta, yang dituntut ialah Seorang dai itu menyampaikan kepada seseorang sesuatu yang mudah dicerna, mudah dipahami. Misalnya seorang dai itu harus pandai ngasih barang mati kepada umatnya. Bahasa yang mudah. Dasarnya orang bin Allah disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini kisah yang sangat indah untuk dibacakan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Disebutkan dua kisah di gitu. Pernah ada seorang laki-laki berkata kepada sahabat Umar, ini pada masa kekayaan Umar ya. Wahai Amirul Mukminin, pengaduan. Bagaimana sikap kamu dengan si fulan? Halaka si fulan? Bagaimana sikap kamu dengan si fulan ini? Dia mengatakan, Laqad mata Umar. Ah, Lauqad mata Umar laqad baya'tu fulanan. Kalau Umar mati, kalau seandainya Umar mati, aku sudah membayar si fulan. فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا خلفه فتنظر demi Allah bayatnya Abu Bakar itu ya nggak sama sengaja apa maksudnya begitu saja Hah? tahu-tahu jadi ini ucapan seseorang terkait dengan masalah pemerintahan menyaksikan bayat yang Bakar dan menyaksikan pemerintahan Umar masalah besar ada yang mengaku melapor kepada sahabat Umar wahai sahabat Umar yang Mungkin bagaimana pendapat dengan syukuran yang Allah seperti ini Disebutkan dalam kisah itu Faghadifa Umar. Umar marah besar mendengarkan laporan semacam itu. Spontan beliau mengatakan ini insya Allah laqaimun laqaimun ala asiyata finnar famuhadzirhum haula'i alladziina yuriduna ay yaghsabuhum umurahum insyaallah sore ini aku akan tampil di depan masyarakat umum. Aku akan memperingatkan mereka dari orang-orang yang ingin memberontak itu. Nah, itu. Langsung kan? Ketika itu sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan masukan. Ini yang untuk menentukan baik-baik. Dia mengatakan, Ya Amirul Muminin la ta'al. Wahai Amirul Mu'minin jangan kau lakukan itu. Fa'inul musim yajma'u ri'a'na wa ghawra'ahum. Ini sekarang musim haji. Mengumpulkan semua orang. Orang-orang awam, orang-orang yang ada apa-apa. Ru'ah wa orang yang rendahan hati di antara mereka nggak ada apa-apa. Fa'innahum humul ladhina yagribuna bika hina taqumu finnar. Mereka ini nanti yang bakal dekat dengan kamu, yang mengelilingi kamu, yang di sekitar kamu ketika kau berdiri nanti. Di sekitar kamu itu orang umum, orang orang yang apa? Wa ana akhsha an taqula an taquma fa taqula maqalatan yatiruha 'ala kulli matir. Saya khawatir kalau kau nanti sore berdiri tampil kemudian engkau mengucapkan suatu kalimat yang langsung disebarluaskan oleh mereka dengan seluas-luasnya. Wa alla ya'uhad dalam keadaan mereka tidak memahami maksud ucapan kamu itu. Wa alla ya mawdiha dan tidak ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Langsung sebarkan luas. Ini ucapan Amir Mu'minin Orang yang ada apa-apa. Ada bumbunya, dikurangi sedikit, tambah sedikit, tambah banyak, kurang bumbu ini, kurang bumbu itu. Mereka jangan mencerna maunya apa, tafsirkan sendiri, mungkin maunya begini, mungkin maunya begitu. Tidak ditempatkan di tempat masing-masing. apa saya kata beliau. Fa'ambil hatta taktubal Madinah. Fa'innaha darul hijrati wa sunnah. فتخلص بأهل الفقه وأشرف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعني أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضيها tunda sampai engkau datang ke kota Madinah di sana Darul Hijrah tempat hijrah, tempatnya sunnah. Maka kau panggil, kau pilih, butuh dengan khusus kepada bersama dengan ahli fikih, orang-orang yang fakih, para ulama, asyrafun nas, pemuka-pemuka kaum. Kamu sampaikan apa yang kamu inginkan. Maka akan difahami dengan baik oleh para ulama-ulama yang yang di sekitar kamu tadi itu apa yang kau sampaikan dan mereka bisa mendudukannya tepat pada tempatnya masing-masing. Maka Umar mengatakan, "Ana wallahi Allah la aqumanna bidzalika awal maqamin aqamuhu bil Madinah." Aku bil Madinah. Kalau begitu insya Allah. Demi Allah, eh, aku akan melakukan tindakan tersebut ketika aku sampai pertama kali sampai di kota Madinah. Langsung sampaikan masalah lagi Al-Qasah dalam Sahih Bukhari ya ikhwan. Di sini dia menjaga penting. Pentingnya membedakan tema pembicaraan. Melihat kondisi masyarakat kondisi mad'u. akan ada pembahasan-pembahasan yang memang bisa kamu sampaikan di bawah umum. Terangkan panjang lebar, ada masalah. Orang yang memahami mungkin dengan baik ada yang mau sampaikan. Tapi ada pula permasalahan-permasalahan yang tidak mungkin kamu sampaikan di forum umum. Itu konsumsi khusus, orang-orang khusus yang ukola, yang berakal sehat, yang waras, yang punya ilmu, yang bisa menentukan ucapan orang dengan sebaik-baiknya. Ini khususnya ketika pembahasan masalah fitnah. Penting, para itu harus paham kayak gini. Nah, sebagian pihak nggak begitu prinsipnya. Ini kan hak. al Yang namanya hak dong. Kalau mau batil, ya disembunyikan. jelas sebarkan terus. Sebarkan semuanya. Sebarkan. Ya Allah, selebaran, selebarkan. Sebarkan. Kaset disebarkan. Ya Allah, apalagi SNS semua pihak. Sasarannya akhirnya telah diterima oleh orang yang jangan dia apa-apa. Iya, apa lagi, Pak? Baca. Hak. Oh, baca lu. Loh, Nah kalau isinya kok tuduhan caci maki, fulan hizbi, fulan hizbi, dasar hizbiin dan kalau itu, ini apa maksudnya ini? Hah? Apa ini? Mas ini taklim dengan dia. Di sini, sini, mas ini nama dakwanya apa sih? Kami adalah orang eh, orang-orang yang menyebarkan dakwah salafiyah. Oh, sampai yang toh yang katanya dakwah salafiyah itu. Pantesan kok elek tenang sampai ini di itu menciri-ciri saja, caci maki, mencela, caci maki, mencela, klien ini, tuduhan ini, sedikit-sedikit hisbi, kata hisbiin, mereka hisbiin segala macamnya. Ya apa? Yes, nah. sama orang-orang yang awam. Dan itu yang terjadi. Barakallahu fiqh. Hmm? Di SNS semua orang yang punya dia punya HP nomornya siapa aja kasih semua ya nomor nomornya ada kirim semua ya. Seret ini orang nggak ngerti ini relasi bisnis dia dari kalangan orang awam iki apa maksudnya iki mas mas mas iki kalau apa kalau SMS ini iki eh iki seru kok menakutkan sekali eh siapa sih hizbiku siapa sih ngambil iku kok tahu-tahu Allah alam kafir apa muslim siapa sih kafir itu? Allahumma musta'an itu yang terjadi ya ya Hah? Allah alam Benar. Sehingga bahagian baik-baik. Dibedakan. Ada forum umum, ada forum khusus. Kalau pembahasannya masalah kehormatan, mengenai kehormatan para ulama bahkan ya nggak mungkin ya kita sebutkan langsung di depan forum umum eh, langsung nyebutkan orang-orangnya ini yang ngomong begini yang dikata-kata itu ialah ini, ini begini, ini begini di orang umum. Ya rusak yang namanya dakwah itu. Ya kalau kemudian yang hablum para okola yang orang-orang kake. Nah banyak yang Allah orang-orang gak waras, orang-orang gak hati apa-apa. Akhirnya bilang, hmm, gitu ya, langsung keluar. Mulai lagi sini, langsung sambil main bola. Oh, mulai lagi Oh, itu. Anak kecil yang bisa mendengarkan keterangan tadi sudah lagi main apa sama teman-temannya dulu ikut gitu. hmm, dasar hisbi ini loh gitu iya itu perda hisbi anak kecil perempuan-perempuan yang biasa ngurusi matar ngoceng-ngoceng sering sering nggak mau kalah nah, teleponnya kawan-kawannya itu eh hati-hati tuh hisbi itu hisbi hisbi terus gitu kenapa akibat tidak bisa membedakan topik yang untuk forum umum, topik yang untuk konsumsi khusus. Itu orang yang tidak memiliki hikmah dalam para dakwah, itu merusak, tidak memperbaiki. Mungkin ya. Dan boleh saja Valentina Azabullah. Sedikit sendiri. Apa yang terjadi di lapangan Valentina Azabullah? Itu termasuk konsumsi khusus konsumsi khusus sehingga jangan harap bisa mendapatkan konsumsi khusus di forum-forum umum walaupun judulnya ini judulnya sudah kelihatan wah ini bakal ini tadi Gak mungkin itu orang-orang yang punya hikmah dalam cara dakwah, yang mengerti pentingnya menjaga keutuhan dakwah, yang penting eh, yang yang lebih pentingnya ukhuwah Islamiyah, mahabbah, rahmah. Dalam Islam mereka. Umat hajar. yang penting itu pembekalan ilmu itu yang, yang, yang terpenting. Kalau orang khusus, jahat. Orang-orang khusus yang ukola ukola, yang waras waras itu ya Jangan lewat jangan mengikut sertakan orang-orang yang ukola, orang-orang yang mutamakin fil ilmi, yang punya ilmu, yang berkompeten dalam masalah itu, duduk membahas masalah yang ada, apa yang terjadi eh, di muka bumi ini. Nah, gitu ya. Mayudar usaha apa yang sedang berputar-putar di lapangan dakwah ini. Eh, apa yang diucapkan si fulan, apa yang katakan si Alam, kemana apa namanya buktinya, mana pelebarannya, mana itunya, dibaca. Kenapa? Bagus. Oh ini perkara yang batil, ini perkara yang mungkar, oh, ini kita nggak paham. Tanyakan dulu para orang saya. Kita bikin clipping ini, clipping ini, klasifikasi ini, klasifikasi ini. Ini datanya masalah ini dikumpulkan sendiri, tersendiri, tersendiri. So, itu baru forum khusus. Nanti larinya pun sama dengan prinsip yang sebelumnya. Al-Rujuk ulama. Kembali kepada para ulama Teleponnya saya. Ya apa ini sih? Eh, ya, sudah waktunya belum? Oh gitu pertanyaannya. Hmm, nah, kalau begitu pertanyaannya. Eh, menyampaikan masalah kondisi yang ada. kalau sih, Nah, hanya jaga. Itu tenang kondisinya itu. Kalau gitu caranya, tenang kondisinya itu. Sehingga semua pihak yang mereka dapatkan itu ilmu bimbingan-bimbingan syar'i adem ayem nyes gitu ya dikasih ayat kasih hadis dibimbingan para ulamanya sehingga tidak terpancing emosinya tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan tidak ayem kasih ilmu oh gitu oh gitu oh gitu yang pusing-pusing kalau khusus mm -mm. jadi sesungguhnya itu enak loh eh, nggak bikin e, darahnya anu rendah mikir dalam <laughs> itu dipikirkan oleh orang-orang khusus yang kemudian nanti diangkat kepada para ulama mereka yang menyelesaikan mereka memberikan bimbingan mereka memberikan fatwa mereka memberikan keputusan gini begini begini mungkin ada yang nanya kelamaan Ustaz sudah berapa tahun ini Ustaz nah eh, boleh ya, tersek gitu loh eh enak cek cek cek cek cek cek selesai rusak gampang yang bikin lama itu dikarenakan iya tadi saya dengar itu yang seharusnya untuk forum khusus disebarkan di forum umum jadi ini menerapkan menerapkan dulu yang yang lagi ribut-ribut ini ini belum uh, eh, terobati dengan maksimal dan juga dikatakan banyaknya para arus bawah ini yang ikut berbicara. Yang seharusnya jawabannya ngomong. Yang dikatakan semua sebagian ulama, lau al jahil, lazhab al-khilaf. Itu salah sebagian ulama kita. Lau al jahil, kalau seandainya orang goblok-goblok, orang bodoh-bodoh itu diem, lazhab al-khilaf. Akan hilang khilaf itu. Tidak ada khilaf. Yang bikin seru itu pertandingan di bawah. Gitu loh. Eh? kan di bawahnya itu luar biasa harus itu luar biasa. Uh, Yang kemudian yang arus atasnya pun ikut ikutan. Uh seru, ah seru. jauh jadi kira-kira gini aja. Allah musta'an, ini koma yang dulunya dulur, tengkar kelahi, yang tadinya ucapannya halus, sopan, sekarang kasar, sangat, dikit-dikit apa namanya, pohon, dikit-dikit iblis, dikit-dikit setan, dikit-dikit ini. La allah Allah, quwata. Terjadi, terjadi. Rasanya yang nggak pantas. Allah Musta'ana la haula wala quwata illa billah. Maka tolong jadilah orang-orang yang waras. Kunu uqala Jadilah orang-orang yang berakal, yang dewasa, yang terbimbing dengan ilmu. Jangan kerasa kerusu, bil hikmah. Dengan hikmah semua dengan pasir, Tenang, tenang. Barakallahu Baru menyelesaikan permasalahan itu dengan enak. Masalah ilmiah yang dibahas. Nah, forum umum, sampaikan secara umum. Forum khusus, sampaikan secara khusus. Nah sekarang ini karena pula banyaknya para mamami ini juga merusak, memperkeruh kondisi. Banyaknya para mamami, para adu domba, pengadu domba, provokator-provokator dalam tubuh dakwah yang ada. Itu ngerti, itu forum khusus. Bukan forum umum, pembahasan forum khusus. Kalau khusus ya, nyeplosa lebih regoa daripada forum umum itu ngomongnya enak plok plok plok plok bagaimana apa namanya kan orang-orang itu kemudian ada orang-orang yang nggak waras tadi itu yang khusus tadi itu dilempar keluar set ya sudah apa yang terjadi Sudah, ya meledak belum ah kan memang mereka tuh begini, mereka tuh begini, mereka tuh begini, mereka tuh begini, mereka tuh begini. Bukan mereka tuh begini, provokatornya ini yang udah kita. Gitu. Provokatornya Allah yang membahayakan. Naman. Para pelatih Itu yang rusak. Ala kulli hal Allah. Ya Sesungguhnya masih banyak lagi. Masih banyak di sini kaidah kaidah pentingnya harus perhatikan berkait dengan masalah kita. Belum lagi pembahasan masalah hajar, boikot memboikot. Dibedakan antara yang syar'i, antara yang syar'i. Pembahasan panjang terkait dengan masalah jidal. bagaimana dari perdebatan antara dua orang yang satu uh, pro A, yang lagi pro B, ribut, jidal, dibedakan jidal yang bilhak, jidal yang bilbabil, pembahasan khusus, Kemudian juga membedakan antara orang yang dikatakan betul-betul ulama asli dengan ulama imitasi. Itu juga dibahas oleh para ulama termasuk dalam kaidah syar'i yang mengalami fitnah. Dikarenakan terjadinya pengkaburan ulama akhirnya ribut. Ketika merujuk kepada para ulama ribut. Ulama ribut. Saya juga punya ulama. Repot nanti. ini dibahas oleh para ulama. Kaidah syar'i dalam mengatakan fitnah itu diperjelas sopo ulama itu gitu loh. Ulama itu ini kalau yang itu imitasi itu dibahas sama mereka. Ini juga terjadi di lapangan. Permunculan yang namanya ulama-ulama baru. Ulama-ulama yang eh, eh, kalau bahasa katanya ulama kagetan. eh, gitu ya ujuk-ujuk karena ulama anyar apa lagi ya ujuk-ujuk ulama bermuncul lagi siapa lagi hmm. yang hmm. baru-baru itu yang nyedepi gitu lah eh, akhirnya banyak yang kemudian larinya ke sana apa tahu sunnah bukan ulama yang sungguhnya melupakan kibar ulama melupakan masyayikhul ulama masyayikhul sunnah masyayikhul da'wah larinya kepada mereka-mereka tadi itu dibahas oleh para ulama tuh mana ya kawan belum lagi pembahasan yang namanya bahayanya jasus Itu sangat diwanti-wanti betul oleh para ulama kita. Banyak jasus di tengah-tengah dakwah dia itu. Hmm, ah, jangan kasus. Hmm, ah, kasus di sekitar Anda mungkin sampingmu, mungkin depan kamu, mungkin belakang kamu, mungkin di mana jasus Nah, itu yang dinasihatkan terakhir kemarin sama Syekh Rafi bin Hadi dalam nasihat beliau kepada semua salafiyin ini beliau camkan baik-baik awas bahaya kasus dakwah salafiyah itu dakwah mustahdatsah dakwah yang dibidik oleh semua pihak Bidik banyak yang ngampuni kamu sudah hizbiyin dengan beragam hizbinya ngampuni kamu terus bagaimana supaya dakwah itu tahu gitu. terus gak tahu tahu Jawaban itu mental lain, kuat aja. Walaupun dengan terhuyung-huyung. <laughs> gitu ya. Kuat aja, Alhamdulillah. Selama masyarakat Salman Surah akan kuat. Saya Barakallahu fiik. Halo. Mereka berupaya untuk menghantam dari luar, juga berupaya menghantam dari dalam. Dari dalamnya itu jasus. Mereka ini nanti tugas sebagai mamam, provokator, mengadu domba antara bulan dengan Allah, antara ini dengan ini. Itu menakutkan. Sehingga sekali lagi inti dari pembahasan awal sampai terakhir dari kanan bin di bisa kita memahami bagaimana daerah syar'i terkait dengan masalah fitnah yang ada umum dari kita pribadi dan juga secara umum kita juga dilatih dengan kaidah tersebut untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Itu yang penting. Yang lebih dewasa, lebih bijak, lebih arif, lebih terakal, lebih ilmiah dalam pandangan, tidak kerasa kerusuh, hati-hati, penuh pertimbangan masalah dan pertimbangan akibat segala macamnya. Wah, gara. Sehingga diharapkan nanti ketika muncul fitnah-fitnah yang berikutnya, jangan terulang kembali apa yang telah lalu. Boya harus gede gitu loh. Antum harus kelas SMP, boya coba dulu SD mana? SMP SMP teruskan bila ada perkara baru dalam kita yang terjadi yang butuh keterangan lebih khusus naik lagi kelas SMA kan gitu jangan mundur lagi oh, lagi tahu-tahu TK iya repot saja itu dan ini terjadi subhanallah Masa kalau itu membaca yang nanti nanti semua keterangan-keterangan para ulama terkait dengan dunia yang berkembang itu sebenarnya pengulangan yang sebelumnya pengulangan yang sebelumnya Bukan hal yang grace baru, enggak. yang sebelumnya. Itu menunjukkan kondisi umat ini belum bisa diajak berkembang dengan baik. Mau itu dikasih nasihat, dikasih wacana-wacana, dikasih wacana-wacana, supaya kita semua terus semakin terpadu, semakin dewasa, semakin berilmu, semakin uh, memiliki akal yang waras, yang sehat. Ya, yang bijak, yang arif sehingga segala sesuatu diselesaikan dengan sebaik-baiknya saya kira cukup Kepala minta ada yang goyang eh, Allah yang harus cukup sekian insya Allah mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya yang pelicit itu off the record nah, karena off the record kalau mungkin ada bahasa-bahasa yang yang menyinggung uh, pihak ya tolong introspeksi diri hmm.